ba'dahu kita lanjutkan mukadimah dari sang penerjemah. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatinya. Akan tetapi, apakah telah cukup isi kitab Fathul Muin ini sebagai suatu konsepsi yang benar-benar konsepsional, bahkan apa yang disebut dengan konsepsi lama yang membawa umat Islam ke jenjang kejayaannya di hari esok atau perlu dirumuskan lagi? Atau perlu ditambah sana sini atau bagaimana? Semua itu terserah pada diri kita sendiri, para pengabdi Islam, pengabdi umat dan bangsa Indonesia tercinta. Sebentar ini uh, Fathul Mu'in bagaimanapun tidak mencukupi, tidak mencukupi konsep yang ada di dalamnya tidak mencukupi dan tidak menyeluruh untuk seluruh perkara fikih. Berarti harus masih harus uh, kembali ke kitab-kitab banyak lainnya. Dan yang intinya adalah kembali kepada dalilnya, baik itu dalil yang qat'i atau dalil yang zonni. Terutama kita harus uh, membuka kitab tafsir dan juga kitab-kitab syuruh al-hadis yaitu kitab-kitab penjelas hadis. Dan itu membutuhkan ilmu juga. Yang jelas, Fathul Mu'in adalah bukan merupakan suatu rumusan dari hasil simposium. Apa makna simposium? Ada yang tahu? Atau ini tulisan kuno? Hah? Simposium, wallahu alam, maupun seminar. Kayak apa? seperti kemajuan manusia merapatkan gitu? merumuskan bareng berarti secara kolektif gitu merumuskan. ah Ijma. Semacam ijma. ah Konferensi, konferensi, masya Allah, syukron ya. Walaupun allah alam benar atau enggak, tapi insya Allah itu mendekati kebenaran. Maupun seminar dan sebangsanya atau semacamnya. Tapi merupakan kitab undang-undang hukum Islam, kuanin, ahkam eh, Islam atau hukum fikih yang harus dipelajari, dikaji, dipahami untuk kemudian diamalkan. Di sini yang dikatakan harus dipelajari adalah undang-undang hukum Islamnya, bukan kitab fatwa Muinnya karena kitab fatwa Muin tidak harus dipelajari sebenarnya, dikaji, dipahami untuk kemudian diamalkan. Namun secara ilmiah tidak menutup kemungkinan untuk diresensi. Sahih. Terakhir kali, semoga ikhtiar kami yang kecil ini, ikhtiar kami yang kecil ini bisa menduduki ilmin yuntafa'u bihi. Apa arti ilmin yuntafa'u bihi? Ilmu yang bermanfaat. Yuntafa'u bihi di sini eh, ilmu yang bermanfaat benar. Cuma ada arti yang sebenarnya lebih benar lagi daripada itu yaitu ilmu yang dimanfaatkan. Karena secara zat ilmu itu ya bermanfaat bahkan ilmu musik itu sebenarnya bermanfaat bagi diri bagi pemiliknya tetapi ilmu yang dimanfaatkan benar-benar itu memang tergantung pada orangnya jadi di sini ilmin yuntafa'u bihi ilmu yang dimanfaatkan berarti yang memanfaatkannya inilah sebenarnya yang harus ditinjau menduduki ilmu yang dimanfaatkan nah dimanfaatkan di sini baik oleh beliau Al-Syaikh Al-Allamah Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari pengarang atau penulis kitab Fathul Mu'in ataupun dimanfaatkan oleh umat. Dan alhamdulillah kita telah telah menyaksikan Fathul Mu'in telah dimanfaatkan oleh kaum muslimin alhamdulillah. Bisa turut menjadi wasilah beliau dalam mencapai kebahagiaan abadi di sisi Allah. Allahumma amin. Sedang kami sendiri hanya akan mengikuti rombongan atau disebut zumrah beliau insyaallah taala tapi sebenarnya bukan beliau, melainkan kita tidak hanya beliau, melainkan yang intinya adalah pada Rasulullah SAW dengan uh, rombongan kaum muslimin secara umum yang Allah Subhanahu wa taala sifati sebagai hizbullah. Hizbullah yaitu golongan Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Mujadilah ayat terakhir. Insyaallah. Tidak ketinggalan pula Bersama ini kami mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Bapak Haji Muhammad Hilman Zainuri selaku pemangku penerbit Menara Kudus atas jasanya dalam menerbitkan buku ini. Semoga amal baiknya diterima di sisi Allah dan perusahaannya semakin berkembang dan bertambah jaya dengan pemanfaat, Amin. Oh ya Allah, karunialah kami keikhlasan dalam segala amal, alhamdulillah dalam segala hal dan astagfirullah min kulli zalal. Maksud di sini alhamdulillah dalam segala hal kan uh, beliau rahimah atau semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatinya mengatakan karunialah kami tiga hal. Yang pertama keikhlasan ya untuk segala amal. Kemudian yang kedua adalah karunialah kar, karuniakanlah kami mengucapkan alhamdulillah untuk segala hal. Itu maksudnya. Alhamdulillah adalah segala hal juga punya tafsiran yaitu bahwasanya segala hal apapun yang menimpa manusia, baik kebaikan atau keburukan itu kita disyaratkan untuk melafalkan alhamdulillah. Kebaikan kita kita lafalkan alhamdulillah, kalau keburukan kita lafalkan alhamdulillah ala kulli hal. Dan juga karunialah karuniailah kami pengucapan astagfirullah dari setiap zalal. Zalal itu adalah ketergelinciran, kesalahan. Baik itu kecil ataupun besar. Zalal itu kesalahan. Semoga bermanfaat. Amin ya mujib sailin. Mujib ilin, mujib artinya yang maha maha menjawab. Asailin ilin, jamak atau bentuk plural dari sail. Artinya yang yang memohon, yang meminta. Terima kasih. Yogyakarta 1 Muharram 1400 atau 21 November 1979. Dan insya Allah untuk semester ini sampai sebelum Ramadan nanti kita akan mempelajari mulai dari mukaddimah atau pendahuluan dari halaman 2 nanti sampai seterusnya halaman eh, uh, 69 insyaallah. Paling terakhir halaman halaman 70. Sampai segitu. Mudah-mudahan bisa sampai karena kita tiap pekan dua kali pertemuan dan waktunya lebih panjang daripada yang jam 5 sore tadi. Insyaallah <clears throat> mudah-mudahan cukup. <clears throat> ya. Ya? Uh, Ramadan. Maksudnya? Oh, Ramadan mudah-mudahan kita bisa mengadakan daurah usul fikih mudah-mudahan. Mudah-mudahan nanti kita minta masukan nama Ustadz Abdul Halim. Allah lah apa di sini atau di atas, tapi <clears throat> rencana ada ada daurah usul fikih kemudian kita buka buka bersama di di sini di masjid dari Ramadan pertama sampai Ramadan 15 mungkin berturut-turut. Kemungkinan, kemungkinan. Wallahu alam kalau misalnya nggak bisa di sini ya di Depok. Antum di mana tinggalnya? Munjul. Hah? Munjul. Apa? Munjul. Munjul. Belakang Ibnu Hajar, Ibnu Hajar uh, boarding school. Ke sini naik kapan? Oke, okay, baik. Ya, itu urusan pribadi nanti aja. <laughs> Oke, okay, kemudian pesanku buat para santri. Ini <clears throat> bukan berarti anak memperlama kajian, namun di sini sebagai penghargaan terhadap uh, eh, Ustadz Ali As'ad <clears throat> yang telah rela menerjemahkan dan memberi manfaat kepada kita semua dengan terjemahannya. Jadi kita baca juga pesan beliau untuk para santri, yaitu untuk kita semua juga. Pesan kiai untuk para santri ya. Kalau saudara seorang santri, maka bukanlah sekadar ini salah bukan sekedar, sekadar siswa, pelajar ataupun mahasiswa. Sekalipun saudara harus bersifat seperti mereka. Di sini kita membedakan antara santri dengan non santri. Nah, kita membedakan antara pesantren dengan sekolah. Sekolah berasal dari bahasa Inggris kan, school. Nah. Kalau misalnya pesantren berasal dari apa? Di sini akan Nana bahas tentang pesantren itu apa. Bahwa saya pesantren itu aslinya justru bukan dari tradisi Islam sebenarnya. Pengertian pesantren uh, diambil dari kitab sejarah sosial dan dinamika intelektual pendidikan Islam di Nusantara susunan Profesor Dr. Haji Samsul Nizar dan juga di dalam ini para penulisnya bermacam-macam dan sebagian mereka penulis liberal liberalis liberalisme. Baik. Namun diantaranya memang uh, banyak yang benar berkaitan dengan sejarah di negeri ini. Secara etimologi, perkataan pesantren berasal dari kata santri ya. Santri itu yang tinggal di pesantren sebagai murid. Adapun pesantren itu tempatnya. Dengan awal pe dan akhiran an, berarti tempat tinggal santri. Oke. Okay? Nah, sekarang kita permasalahan santri itu apa? Kan tadi ada imbuhan pe dan an. Sekarang santri itu apa? Bukan, bukan dia, bukan. Selain itu, asal kata pesantren terang terkadang dianggap gabungan ini karena yang jangan orang liberal ini dia. Sebentar. Tidak terlihat. Ah, baik. Kemudian, selain itu asal kata pesantren terkadang dianggap gabungan dari kata sant dan juga dengan suku kata ira. Kalau sant kita tahu bahasa Inggris atau bahasa Perancis saint artinya apa? Orang suci kan, orang alim, orang alim. Lawan kata dari kata sinner, ya kan? Ada saints, ada sinner. Ya. Uh, sinner itu pendosa. <clears throat> saint itu orang alim. Dengan suku kata ira, suka menolong, berarti santira. Sehingga kata pesantren dapat berarti tempat pendidikan manusia yang baik-baik. Itu. Kemudian Profesor John berpendapat bahwa istilah santri berasal dari bahasa Tamil. Tamil itu mana? India. Aa. Ah, ah. Dan cocok memang sebenarnya. Karena budaya Jawa itu uh, Hindi banget. Coba aslinya. Yang berarti guru mengaji. Baik. Santri guru mengaji. Dan mengaji itu harus dikata dari kaji, yaitu membahas sesuatu. Seperti kita pengajian, membahas sesuatu, mencari sesuatu. Adapun sisi Berg berpendapat bahwa istilah tersebut berasal dari kata shashni atau shashni, shashni, yang dalam bahasa India adalah orang-orang yang tahu buku-buku suci agama Hindu atau seorang sarjana ahli kitab suci agama Hindu. Itu asal kata dari santri dari beberapa pendapat dan tidak ada sedikit pun menyentuh ranah Islam dari istilah santri ini. Tetapi santri sekarang dikenal sebagai Islam, santri ya Islam. <clears throat> Di luar Pulau Jawa, lembaga pendidikan pesantren ini disebut dengan nama lain seperti surau untuk kalangan Sumatera, terutama Sumatera Barat. Kalau atau dengar surau, itu semacam masjid kecil atau langgar atau kecil dan sebagainya. Di sana terdiri di dalamnya orang-orang yang mempelajari ilmu-ilmu tertentu, terutama berkaitan dengan ilmu tasawuf dan semacamnya. Di zaman dahulu. Kemudian rangkang dari dayah di Aceh, rangkang ataupun dayah di Aceh dan di daerah lain pondok. Nah, kalau pondok ini uh, dekat dengan istilah Arabik, beda dengan sasni tadi atau santri. Pondok dari kata funduk bahasa Arab kan. Funduk kalau di bahasa Arab sekarang artinya apa funduk? ah Hotel. Funduk itu hotel. Dan zaman dulu nggak ada hotel. Yang namanya penginapan. Penginapan zaman dulu ya gubuk. Nah berarti pondok itu tadinya asalnya gubuk, sebagaimana surau dan semacamnya. Jadi pondok pesantren. Nah. Yang lebih baik sebenarnya pondok kita namakan, karena pesantren asalnya memang derivasinya memang dari bahasa dan bahkan dari tradisi orang-orang musyrikin. Tapi e, ketika itu sudah menjadi hakikat orfiah ya, Dalam usul fikih ada hakikat orfiah yaitu suatu istilah yang sudah menjamur atau menjadi istilah daerah setempat dan tidak e, berkaitan dengan maksudnya Eh, tidak mencerminkan asalnya. Pesantren yang sekarang tidak mencerminkan sebenarnya asal dari uh, tradisi kaum Hindu enggak. Tetapi pengajaran kenapa banyak sekali orang-orang liberal di sini. <laughs> Tapi pengajaran uh, dalam pesantren terutama yang tradisional itu sebenarnya adalah adopsi juga dari pesantren yang pra-Islam. pra islam ada pengadopsian. Baik itu nama ataupun metode pengajaran. Oleh karena itu, pesantren tradisional dekat sekali dengan eh, seperti tarekat, puasa-puasa. Puasa pun ada di agama mereka. Ya, puasa kan ada kan di agama mereka. Bahkan puasa kan asalnya upawasa, berasal dari bahasa mereka. Istilah itu udah ada di mereka, seperti sembahyang juga istilah mereka. Baik. Dan lain-lain. Uh, bagaimana dengan kiai? Terjadi perbedaan pendapat di antara orang-orang tentang kiai itu berasal dari bahasa apa. Ada yang berkata kiai berasal dari bahasa Arab. Uh, saya nggak tahu kalau dari bahasa Arab carinya di mana? Di kamus kamus saya cari nggak? Susah ditemukan ataupun mungkin kurang menyentuh dengan ya istilah kiai sekarang dan ada juga yang berpendapat dan Anda lebih condong ke pendapat ini yaitu kiai itu berasal memang dari tradisi uh, bahasa kita bahasa Jawa kuno kiai dari ki ya kan kalau kita lihat ki aki-aki itu apa orang tua kiai kaya yai apa arti yai yai itu artinya bisa artinya baik hormat. Bisa. Dan bisa artinya lebar, luas, lapang. Jadi ki ini orang sekuler ini. Jadi ki <laughs> Mas ini direkam loh mas. <laughs> Ada ki, ki dan yai. Derivasinya dulu dua. Ada ki dan yai. Ki itu artinya luhur tinggi, Hah? luhur dan tinggi. Yai itu lebar luas, berarti tinggi dan luas. Nah, ini diartikan sebagai orang yang terpandang terhormat. Itu kiai asalnya. Seperti juga dengan pengucapan eyang. Anda nah, tahu eyang kan? Eyang itu berarti eyang itu orang yang dituakan dan dihormati ya. Bukan berarti tua saja, tapi dihormati. Maksudnya diluhurkan tinggi, baik itu masih hidup ataupun yang sudah mati dan menjadi roh halus berkeliaran di mana-mana katanya. Itu hiang, eyang. Asalnya yang dari kata hiang. Hiang itu luhur tinggi ya. Sama dengan ki. Ki itu luhur tinggi. Jadi hiang dan ki itu sama. Makanya kalau kita tahu yang maha kuasa aslinya dari hiang maha kuasa. Hiang. Ya, hiang itu maksudnya uh, arwah mistis maha kuasa superlatif dari segi kuasa. Kemudian yang ki ini juga kan artinya tadi apa? Tinggi, luhur. Luhur pun artinya tinggi, zuhur, zuhur artinya tinggi. Nah, i dan hiya ini sama. Jadi orang yang dituakan dan dihormati kita namakan eyang. Sebagaimana kita namakan kiai asalnya begitu. Tetapi ketika eyang Uh, tapi bedanya eyang itu lebih umum untuk semua yang dituakan dan dihormati. Adapun kiai itu lebih khusus <clears throat> secara tradisi untuk yang dituakan, dihormati dan dianggap memiliki ilmu. Itu bedanya eyang dan kiai. Nah, kiai pun kadang disingkat dari ki kan. Nah, seperti ki Joko Pinter misalnya. Nah, itu kan punya ilmu dia. Ya ilmu yang tinggi. Kalau uh, kemudian dalam belajar, saudara selalu mengajar nilai kemanfaatan ilmu pengetahuan bukan hanya sekadar formalitas ilmiah. Ijazah bagi saudara tidak penting artinya. Yang terpenting mengantongi ilmu sebanyak dan seluas mungkin. Lalu saudara amalkan. Baik. Uh, kemudian kita langsung ke kata mutiara. Ada sebuah kata mutiara atau kalam hikmah sebagai berikut ajhalun nasi man taraka yaqina ma 'indahu li dhanni ma 'indan nas. Orang paling bodoh ialah yang meninggalkan keyakinan diri sendiri karena mengira yang dilakukan oleh orang lain lebih berarti. dikemukakan oleh Tajuddin Illa Iskandari di dalam kitabnya Tajul Urus. Ini uh, salah satu ulama besar sufi ya, Tajuddin Athaillah. Banyak kitab-kitabnya di Gramedia ya, teman-teman. Kalau kita <clears throat> Memahami kalimat ini ajalun nas sebodoh-bodohnya manusia. Man taraka yaqina ma indahu adalah yang meninggalkan keyakinan yang ada pada dirinya. Baik. Disebabkan apa? Li. Li di sini artinya li anna karena karena mengira yang dilakukan oleh orang lain. Di sini ditafsirkan karena mengira yang dilakukan oleh orang lain atau apa yang ada pada orang lain lebih kalau antum tahu dalam usul fikih itu ada zon, ada yakin ya kan? Ada yakin, ada zon ya kan? Yakin itu yang mencapai 100% dia bukan menyangka lagi tapi meyakini dan juga dia beretikot dalam hal tersebut 100% saya yakin. Tapi kalau zon, zon itu adalah persangkaan. Persangkaan sekitar 75% sampai ke 90%. Hampir yakin. Nah, kalau misalnya kita meyakini sesuatu, kemudian orang lain juga berpendapat tentang sesuatu tersebut yang berselisihan dengan pendapat kita, namun sebenarnya kita tahu orang tersebut juga ragu-ragu dan tidak seyakin kita, ketika kita mengikuti dia, maka sebenarnya kita tuh bodoh. Ngerti nggak? Misalnya nih, kita muslim, yakin kan? Muslim. Tapi ketika ada orang kafir Kristen mengatakan bahwasanya sebenarnya Eh, semua jalan itu sama. Maksudnya tujuan dari semua jalan hamba itu sama. Cuman caranya lah yang beda-beda, jalan yang beda-beda bercabang, tapi tujuannya itu sama Tuhan. Ini kan zon ini, bahkan bukan zon waham karena nggak ada nggak ada basic sama sekali orang Kristen ini ngomong kayak gitu. Nah kita udah yakin Islam jalan yang benar, tapi kemudian malah meninggalkan Islamnya dan justru merangkul orang Kristen atau justru menganggap bahwasannya apa yang ada di pada dirinya dari perkataannya itu benar. Nah, ini salah. Yang ini ajhalunas dikatakan oleh uh, atau ilah Iskandari. Kemudian santri adalah kader tunas pengganti kiai. Kiai adalah orang alim ulama yang Allah mengadugerakan kemanfaatan pada ilmu beliau di dunia dan akhirat. Uh, tidak mesti dinamakan kiai ya. Tapi kayaknya cuma istilah aja, istilah di daerah kita saja. Jadi bukan uh, kepastian yang dinamakan kiai itu harus seperti seperti ini. Seseorang sekalipun alim tidak dapat diangkat orang lain menjadi kiai, tetapi kiai itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan persyaratan terserah kehendaknya. Kalimat ini sebenarnya Allah alam gimana bisa diterima kalian? Gak bisa diterima. <clears throat> banyak sekali kiai sekarang, tapi namun nauzubillah min zalik. Diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menuju apa? Eh, sebagian kiai sekarang justru banyak sekali, bukan sebagian lagi, justru banyak yang menjadi tokoh-tokoh liberal dan semacamnya. Apakah ini yang Allah inginkan? Tidak. Dengan persyaratan terserah kehendaknya. Ini sulit diterima. Kiai itu dipimpin langsung oleh Allah dengan hidayahnya. Wallahu a'lam. Dalam qiraah syadza dapat dibaca sebagai berikut. Ini perhatikan, ini hati-hati. Innama yakhsyallahu min ibadihi ulama. Kalau antum perhatikan, innama artinya apa? Sesungguhnya kan? Yakhsyallahu. Yakhsha artinya takut. Kalau kita tahu yakhsha itu artinya takut. Hah? Antum bedakan antara khauf dengan khosyah. Pernah dengar yakhafullaha, ya kan? Pernah dengar yakhsyallaha. Khauf dan khosyah bedanya adalah khauf itu takut tidak disertai dengan pengagungan. Ya. Kalau khosyah itu takut disertai dengan pengagungan. Ketika antum menemukan misalnya anggaplah ular misalnya. Antum melihat ular tersebut takut. Di sini khauf atau khosyah? Khauf karena antum nggak mengagungkan ular tersebut. Namun ketika seorang Hindu di India misalnya melihat ular, takut disertai dengan pengaguan bahwa saya itu jelmaan dewa. Ini khosyah dan khosyah seperti ini syirik tentu saja. Syirik akbar. Nah, di sini yaksha kalau kita mengenai yang tadi perbedaan khosyah sama khauf, yaksha berarti takut dengan pengagungan. Gimana? Takut dengan pengagungan. Berarti yang takut siapa di sini kalau diartikan ini? Allah yang takut. Hah? Allah takut hanya kepada hamba-hambanya yang alim ulama. Ya kan? Ini berarti eh, menyentuh dua ranah. Satu ranah sifat Allah yang di dalamnya juga terkandung atau e, bisa dikatakan perbuatan af'alullah perbuatan apakah Allah berbuat takut Rabbul alamin Hah? Oke di sini kita tidak bisa bertaklid buta gitu aja. Kalau misalnya dengan kitab-kitab seperti ini <clears throat> eh, ada hal yang perlu dikritisi. Namun memang hal di sini inna yakhshallahu min ibadil ulama. Artinya qiraah syadza. Qiraah syadza itu bacaan yang uh, gharib, yang janggal. Ha? Nah, di sini beliau rahimahullah atau eh, kalau misalnya masih hidup mudah-mudahan Allah rahmati, beliau berdalil dengan qiraah syadza seperti ini yang mana penuh dengan syubhat. Yang aslinya gimana kalau dalam surat Al-Fatir aslinya? Innama yakhshallaha min ibadihil ulama'u. Sesungguhnya hanyalah ulama-ulama itu yang takut terhadap Allah. Itu yang dalam Al-Qur'an itu mencari di surat Fatir ayat 28 nggak bakal antum temukan selain itu. Adapun qiraah seperti qiraah syadzah. Sekarang kita buka eh, kitab Al-Burhan fi Ulumil Qur'an karya Al-Imam ah, Al-Burhan fi Ulumil Quran karya al Imam Badruddin Az-Zarkashi bermadhab syafi'i madhabnya syafi'i uh, ya beliau uh, menulis kitab al-burhan fi ulumil quran sebanyak 4 jilid seperti ini 4 jilid berturut-turut dan bagus sekali kitab ini Masya Allah banyak faidahnya luar biasa seperti kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran karya Imam Asyuti juga seperti ini faidahnya banyak sekali Pak Antum tapi wallahualam kitab ini sepertinya belum lagi terjemahkan Adapun kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran karya Asyuti sudah ada terjemahnya. Yang saya tahu ada dua percetakan beda yang menerjemahkan kita tersebut tebal sekali. Nah, di sini beliau mengatakan sebuah qiraah syadzah yaitu innama yakhsyallahu min ibadil ulama yang sesuai dengan teks yang kita pegang ini. Beliau berkata, wa ta'wiluhu annal khosyata huna bima al-ijlal wa ta'zim la al-khauf. Nah berarti di sini beliau mentakwil. Mentakwil bahwasanya khosyah di sini makna khosyah di bagi Allah itu maknanya adalah ijlal wa ta'zim, memuliakan dan mengagungkan. Berarti kalau diartikan gimana? Allah hanya mengagungkan hamba-hambanya yang alim. Itu. Kemudian beliau menafikan la al-khauf, bukan khauf maknanya. Taif ini takwil. Dan wallahu alam ini menurut pendapat beliau, ijtihad beliau. Ya. Sekarang gimana tentang validitas keabsahan ya, validitas atau keabsahan periwayatan kiroah ini? Apakah kiroah ini memang diriwayatkan oleh para ulama atau tidak? Dalam tafsir Al-Qurtubi di tafsir surat ini, ayat ini, beliau Imam Al-Qurtubi Abu Abdullah Al-Qurtubi Al-Maliki mengatakan bahwasanya kiroah ini terdisbatkan kepada Imam Abi Hanifah. Beliau katakan seperti itu, Terdisbatkan kepada Imam Abi Hanifah dan lainnya. Tapi kemudian para ulama lain menyangkal. Tidak bahwa saya penisbatan kiroah ini terhadap Imam Abi Hanifah radhiyallahu anhu itu adalah penisbatan yang salah. Sehingga kiroa ini sebenarnya kiroa yang sangat lemah dan sebenarnya tidak boleh disebarluaskan. Oke. Okay. Itu dari dari sisi periwayatan. Sebagaimana hadis-hadis lemah, apa gini Al-Qur'an yang Allah janjikan dijaga ya. Nah, memang ada beberapa kiroa yang berbeda dalam Al-Quran dan dia, dan kiroah yang mutawatirah itulah yang mu'tabarah. Adapun kiroa yang seperti yang penisbatannya lemah itu justru tidak boleh di sebarluaskan ditakutkan akan dianggap sebagai Al-Qur'an sebenarnya. Dan juga apalagi yang seperti ini yang mengandung syubhat. Ditakutkan ada yang mempercayai bahwasanya Allah Subhanahu wa taala justru takut kepada ulama. Apa yang ditakuti dari ulama? Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan ulama. <clears throat> Dan ulama butuh pada Allah. Nah, jadi itu pembahasannya. Bahwasanya kira ini tidak layak untuk disebarluaskan dan tidak layak juga untuk ditakwilkan atau ditafsirkan tinggalkan kira seperti ini Baik. Hal ini kemudian dimintakan penjelasannya kepada sebagian ulama dan jawabannya adalah aha buka jalalan wa ma bika qudrat qudratun alayya walakin mil ainin habibuha ini susah difahami uh, langsung saja Demikianlah karena ulama menjadi kekasih Allah. Kekasih Allah di sini maksudnya bukan kekasih khusus sebagaimana kekasih uh, rasa kasih Allah terhadap Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim tidak. Tetapi maksudnya kekasih Allah Subhanahu wa taala memberinya rahmat padanya yaitu rahmat yang tidak diberikan kepada keumuman kaum muslimin. Karena rahmat yang diberikan kepada ulama itu berbeda. Di antaranya rahmat ilmu yang bertambah, berkah, kemudian sikap adil dalam menimbang banyak permasalahan maka diagungkanlah dalam hal itu maka ditakuti pula gimana ini ini juga salah Hah? ditakuti pula jadi bukan ditakuti karena kuasa memaksa Allah untuk melakukan sesuatu Allah Maha Kuasa dan Perkasa. Ini kontradiktif perkataan seperti ini. Yang namanya takut itu karena ada sesuatu yang menyebabkan terancam. Ya kan? Ini kontradiktif. Lihat dalam Hasyiah Al-Khudairi ala Abni Akil karangan Syekh Muhammad al Khudari. al Khudari juga beliau rahimahullah merupakan uh, ulama besar yang karyanya banyak dinikmati oleh kiai-kiai kaum muslimin di Indonesia. Makanya banyak yang namanya Khudari Khudari di Indonesia kan. Di Indonesia banyak sekali nama imam-imam Syafi'iyah seperti Nawawi, ah, ha, kemudian Bajuri, kemudian Zarkashi, Bajuri, Imam Al-Bajuri. Itu bukan nama itu nama ulama. Itu menjadi jelek karena itu bajai itu. Aslinya nama ulama itu. Juga astagfirullah itu uh, uh, orang-orang uh, yang produser pembikin-pembikin nama itu sebenarnya mereka menjelek-jelekan nama Islam. Seperti misal acara Uthman misalnya. Uthman nama sebagus masih pemilik nama yang seperti itu justru dijadikan lawakan. nggak ada nama lain seperti Roni Is, Iswanto apa-apa gitu. Usman dijadikan sebagai orang yang kurang waras seperti itu. Itu menjelek-jelekan Islam sebenarnya. Dengan demikian, ya tadi yang nama-nama seperti Bayjuri Nawawi, kemudian Zarkashi, uh, Haytami kemudian apa lagi? Syafi'ah banyak sekali, Mawardi, Ghazali, Rozi dan sebagainya. Banyak sekali ulama Syafi'iyah namanya diadopsi dalam nama-nama kaum muslimin Indonesia alhamdulillah. Dengan demikian sistem saudara menuntut ilmu juga tidak asal menuntut, asal mendapatkan dengan segala macam cara dengan tanpa memperhatikan melanggar agama Islam atau tidak. Kitab Ta'limul mutaalim, tariqatul taalum sudah tidak asing lagi buat saudara. Dap tinggal dapatkah menjalankan isinya? Antum pernah dengar kitab Ta'limul mutaalim? Hah? di sini nggak ada yang pernah di pesantren Hindu sebelumnya belum pernah kita ta'limul muta'alim atau ta'limul muta'alimin adalah salah satu kitab keramat di kalangan pesantren nah. ini kitab kalau misalnya di kita ada yang pernah tahu kitab Hilyatu Tolibilan karena Syekh Bakar Abu Zaid Sebenarnya apa yang selama ini aku baca? <laughs> Tapi bapak apa nggak apa-apa. Insya Allah setelah ini mudah-mudahan uh, termotivasi untuk baca kita ilmu muta'alim itu seperti kaidah-kaidah menuntut ilmu eh, hadis-hadis tentang menuntut ilmu banyak hadis doaifnya juga dan sebagainya itu makanya kita ilmu muta'alim atau ilmu muta'alimin ini adalah kitab yang basic sekali bagi kalangan santri tradisional kita dulu apa kita lihat banyak sekali para santri tradisional ya. Uh, itu mereka sangat mengagungkan gurunya. Ya, di pesantren-pesantren. Itu berkat kita tali mutalim juga. Hah? Makanya Abdurrahman Wahid alias Gus Dur itu menganggap kitab Ta Muta'alim itu sumber segala ilmu. Sebagaimana dalam suatu kitab yang pernah saya baca, eh, kitab yang tadi saya baca bukan tadi baca yang udah lama tapi intisarinya seperti itu. Kitab Ta'limul taalim itu sangat populer di kalangan santren tradisional sebagaimana Fathul Muin, bahkan lebih populer dari Fathul Muin. Kitab itu kitab adab mencari ilmu ya Ta'limul taalimin. Tapi kita tidak memakai kitab tersebut. Di dalam Mizanul Amal karangan Imam Abu Hamid Al-Ghazali dan juga akhlakul Ulama karangan Abu Bakar bin Husain bin Abdullah Al-Ajiri yang lebih sahih adalah Al-Ajuri bukan Al-Ajiri Al-Ajuri juga Al-Ajuri pengarang kitab namanya juga kitab berjudul Asy-Syariah namanya besar kitabnya juga kitab Adabid Dunya Waddin karangan Abu Hasan Abdul Hasan Ali Al-Mawardi merupakan salah satu ulama besar mazhab Syafi'i kita bisa mendapatkan bimbingan beliau terhadap para penuntut ilmu Ilmu yang bermanfaat di dunia dan akhirat antara lain sebagai berikut. Yang pertama, buang jauh akhlak tercela, hiasi diri dengan akhlak mulia dan sucikan jiwa dari segala dosa. Dan ini kalam yang benar. Kalam yang sahih. Dan susah sekali prakteknya. Nomor dua, jangan dalam-dalam berkecimung di tengah urusan harta dunia. <clears throat> Lebih-lebih jika dalam menuntut ilmu agama Islam itu berniat sesuatu harta dunia ilmu pengetahuan yang bisa dipelajari akal pikiran itu ada dua pengetahuan agama dan pengetahuan harta dunia maksudnya ilmu duniawi ya keduanya ibarat jalan raya membentang ke arah timur dan sebaliknya ke barat bisakah berjalan ke timur sampai ke barat berjalan ke barat sampai ke timur atau sekali berjalan sampai di timur dan juga barat ini eh, ini berarti punya dua roh pada umumnya tidak bisa tapi kalau berjalan ke barat sebagai sarana untuk mendapatkan yang di timur atau sebaliknya mungkin juga bisa ditempuh antum mengerti maksudnya Hah? Maksudnya begini. Hmm, ada ilmu dunia, ada ilmu akhirat ya. Ada ilmu dunia, ada ilmu agama. Ilmu dunia di sini dimaksudkan seolah di blok lain, ilmu agama di blok lain. Nah, tapi ketika antum hanya mengejar ilmu agama blok ini untuk mendapatkan ini, antum mendapatkan ini. Nah, tetapi kalau antum Eh, menjadikan uh, ilmu ini untuk mendapatkan ini, antum mendapatkan ini. Ngerti nggak? Kalau antum menjadikan ilmu agama dengan tujuan dunia, antum mendapatkan dunianya. Hah? Kalau antum menjadikan ilmu dunia untuk wasilah mengejar ilmu agama, antum mendapatkan ilmu agama. Paham gak? Jadi ilmu yang mana yang lebih baik? Yang kedua tentu saja. Jadi ilmu dunia itu apapun itu selama memang tidak secara zat haram seperti musik dan sebagainya, ilmu dunia itu secara zat tidak haram. Nah, mubahan. Nah, kemudian kalau ilmu dunia ini dijadikan pijakan atau dijadikan wasilah untuk meraih ilmu akhirat atau ilmu agama, maka antum mempelajari ilmu dunia itu diganjari pahala dan ketika sampai pada ilmu agama pun antum dia diganjari pahala. Jadi ilmu dunia itu tidak fleksibel atau relatif sebenarnya. Relatif hukumnya. Sebagaimana hal-hal yang mubah. Relatif hukumnya tergantung dengan apa yang antum niatkan. Misalnya seseorang mempelajari ilmu teknologi komputer misalnya. Nah, diniatkan dengan itu antum membantu sarana dakwah, memperbanyak dakwah Islamiyah membantu asatidah atau ulama, membantu menyebarkan fatwa-fatwa. Ini ilmu dunia itu menjadikan pijakan atau wasilah atau sarana menuju ilmu agama kan. Antum mempelajari ilmu dunia itu diniatkan seperti itu berpahala. Dan ketika antum melakukan ilmu agama tersebut, penyebaran dakwah, pahalanya berlipat-lipat. Nah, itu eh, ilmu alat yang bisa menjadi sarana dakwah. Ilmu lain lagi misalnya, antum belajar biologi misalnya. Mubah asalnya kan? Mubah. Nah, belajar biologi atau obat-obatan. Itu antum inginkan untuk nantinya bisa bermanfaat untuk umat. Nah, bermanfaat untuk umat, pengobatan dan sebagainya. Ini termasuk dalam ta'awun alal birri wat taqwa kan? Ilmu agama, akhirat. Nah, jadi ilmu dunia menjadi pijakan saja atau sarana. Nah, ini yang dimaksud oleh beliau rahimahullah. Faja'alallahu lirajulin min qalbayni fi jawhi ah, ma astaghfirullahalazim. Ma ja'alallahu lirajulin min qalbayni fi jawfi. Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya. Artinya jika seseorang dalam satu kondisi seperti itu, dia tidak akan berpendapat lain. Dia pasti begitu dalam saat itu. Nomor tiga, buang jauh-jauh rasa sudah pandai, sudah pandai dan lebih mengetahui daripada sang guru. Nah ini juga penting sekali karena ini penting. Ini berkaitan dengan takabur, sombong, kesombongan. Karena kadang-kadang seorang anak muda dia tidak ingin bermajlis dengan guru yang sepantar dengannya dari segi usia atau bahkan uh, juga orang tua tidak mau untuk memandang misal ada yang lebih muda darinya berapa tahun itu nggak mau dia datang ke majelisnya padahal dia mengakui bahwasanya orang orang yang lebih muda darinya itu lebih pintar misal tetapi karena merasa sudah pandai atau lebih mengetahui darinya sebenarnya dia mendustai hatinya sendiri dan kalau memang orang sudah tidak menyukai gurunya sendiri itu hilang ilmunya sebenarnya. Susah, dia bakal susah mendapatkan ilmu yang diajarkan gurunya tersebut. Susah. Keras. Uh, mental ilmunya. Yang terjadi justru bisa jadi dia malah makin membenci guru tersebut dan ilmunya bisa jadi justru dipergunakan untuk keburukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna fi dzalika dzikra liman kana lahu qalbun awal alqa sam'a wa huwa syahid." Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai akal atau yang menggunakan pendengarannya sedang ia meyakini. Jangan meremehkan suatu bidang ilmu pengetahuan yang ini harus ditakdir lagi, yang dianjurkan atau yang mubah ya. Kalau uh, suatu bidang ilmu pengetahuan yang haram, wajib bagi kita untuk meremehkannya atau mengenyahkannya. Sebab ilmu itu saling berkait, bersambung dan menjelaskan dan ini sahih. Mari kita rasakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza wa idz wa idz lam yahtadu" kaif ini? "Wa idz lam yahtadu bihi fasayaquluna hadza ifkun qadim." Dan karena mereka tidak mendapatkan petunjuk dengannya, maka mereka akan berkata ini adalah dusta yang lama. Tapi ini disebabkan oleh meremehkan suatu ilmu pengetahuan. Penyair Al-Mutanabbi bersyair sebagai berikut. Wa man yakudha famin murin maridin yajid murran bihil ma'a az-zulala. Barang siapa karena sakit mulutnya terasa pahit, maka air tawar ikut terasakan pahit pada ini mulut yang sakit. Antum paham maksudnya? Bahwasanya kesehatan bagi orang sakit itu ibarat tiara yang dipakai oleh pemiliknya, ngerti? Kalau misalnya orang sakit melihat orang sehat, itu melihat kesehatan orang tersebut seolah-olah kenikmatan terbesar yang dia punya dan seolah kenikmatan itu dia ada pada dirinya itu bagi orang sakit nah begitu juga dengan orang yang sakit misalnya hmm, orang yang sakit itu kan perasaannya apalagi tenggorokannya sakit dan sebagainya flu misalnya kalau minum sirup rasanya tetap seperti itu rasanya tetap seperti itu air tawar seperti itu, air pahit seperti itu rasanya. Tapi ini apa? Apa kaitannya korelasinya dengan nomor 4 ya? Enggak tahu. Maksudnya gini, maksudnya gini. Jika seseorang sudah meremehkan suatu ilmu pengetahuan, itu artinya dia jahil dan jahil itu penyakit ya. Atau dia sombong dan sombong itu penyakit. Ingat, Ima dia jahil, ima dia sombong. Dulu anak pribadi meremehkan ilmu ini dan juga usul fikih. Kenapa? Karena jahil. Anak bertanya, ini buat apa mustahil? hadith Istilah, istilah kayak gini. Buat apa usul fikih berbelit-belit ini? Dulu anak seperti itu. Tapi ya itu sebabnya jahil, bukan karena memang anak sombong merasa sudah beri, enggak, enggak. Tapi karena memang enggak tahu kegunaannya. Tapi ketika tahu kegunaannya dan merasakan nama Allah beri, alhamdulillah karunia berupa kesadaran, alhamdulillah. Beda rasanya. Nah, kalau orang sudah tidak menyukai atau meremehkan ilmu, misalnya mereka ah ilmu setelah hadis itu nggak penting. Dia tidak akan bisa mengecap ilmu tersebut dengan baik. Nggak bakal. Termasuk fikih juga. Misalnya, ah fikih Syafi'i apaan sih nggak nggak usah sih bermadhab apa maksudnya? Fikih malah paling fanatik isinya. Udah benci duluan. Nah, itu nggak bakal dia masuk fikih Syafi'i ke dalam dirinya kan. Dan fikih Syafi'i di dalamnya banyak ilmu sebenarnya. Memang ada beberapa ketergelinciran, namun bisa kita singkirkan. Kita cari yang mana lebih baik. Baik, itu maksudnya. Sebagaimana mulut mulut orang yang sakit. Sebagaimana hati orang yang sakit dalam memandang ilmu dan kejahilan adalah penyakit, ya kan? Mulut orang yang sakit ketika didatangkan padanya air tawar biasa aja. Ketika padanya air sirup biasa aja. Karena penyakit itulah yang telah menjadikan air tersebut tidak berasa. Sebagaimana orang yang hatinya penyakit menjadikan ilmu yang dia pelajari tidak berasa. Gitu maksudnya. Kemudian lima, urutkan ketertiban belajar. Mula-mula yang terpenting setelah bisa baru nomor yang dua, nomor tiga dan seterusnya. Jangan dengan serta-merta seluruh pengetahuan akan ditelan sekaligus. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina atainahumul kitaba yaqulunahu haqqat tilawatihi ulaika yu'minun bih." Orang-orang yang telah kami berikan kitab kepada mereka, sedang mereka membacanya dengan bacaan sebenar-benarnya, mereka itulah yang beriman kepadanya. Di sini berarti urutkan ketertiban belajar maksudnya manhaj rosa antum. Metodologi pembelajaran antum gimana? Apakah antum belajar dengan cara membeli banyak-banyak kitab kemudian mempelajarinya dari satu malam atau antum mencicil. Yang ya. lebih yang sahih adalah mencicil. Ulama tidak terbiasa dengan menjamak langsung kitab langsung satu satu bidang dikuasai satu hari, besoknya bidang lain, besoknya bidang lain. 40 hari kemudian jadi gila itu lama-lama. Enggak ada yang seperti itu. Hikmah kenapa Al-Quran diturunkan secara munajaman, secara berangsur kenapa? Supaya kaum muslimin mendalaminya berbekas di kaum muslimin, bertahap-tahap, nggak langsung satu. Kalau langsung diturunin satu, nggak bisa kaum muslimin nerimanya. Tapi bertahap-tahap. Sebagaimana juga ilmu yang kita pelajari sekarang, bertahap-tahap. nggak apa-apa sekarang mukadimah dulu. Baik. Kemudian pekan berikutnya insyaallah pengertian sholat, apakah orang yang meninggal sholat murtad dan sebagainya. Perlahan-lahan, kemudian murojaah. Dan itu bisa dijamak atau digabung berapa ilmu. Misalnya antum menjadwalkan untuk hari sekarang ya. Senin ah, atau Senin Rabu misalnya. Senin Rabu antum mengkhususkan diri misalnya dengan pelajaran yang ada di sini, mustalah hadis dan fikih Syafi'i. Antum hanya mempelajari itu. Mustalah hadis antum mengulang apa yang tadi dikaji misalnya. Kemudian antum mendengarkan juga kajian malamnya misalnya, juga fikih Syafi'i. Kemudian Keesokan harinya antum membeli kitab fikih Syafi'i yang lain. Kemudian membeli juga kitab mustalah hadis selain ini yang lebih luas. Nah, jadi kan ada wacana lain, pengayaan, pengayaan. Ini tuh ringkas sekali. Nah, yang yang menurut antum penting digarisbawahi dan sebagai dicatat ulang. Hah? Jangan semua dicomot banyak buku terus dicomot banyak belum saatnya. Pemula tidak seperti itu. Itu bukan Eh, itu itu metode, metode pembelajaran orang yang sudah menengah ataupun yang sudah di tingkat atas. Adapun kalau pemula itu tidak seperti itu. Tidak bisa seperti itu. Harus dari yang singkat berangsur-angsur ya. Urutkan di jadwal. Nomor 6, menuntut ilmu bertujuan untuk dapat hidup di dunia dengan diri sempurna yang berbudi utama sedang di akhirat mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala Allah berfirman, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang dianugerahi ilmu pengetahuan dengan beberapa derajat. Di ayat lain disebutkan, "Hum darajatun indallah." Kedudukan mereka itu bertingkat-tingkat di sisi Allah. Alhamdulillah rabbil alamin. Baik. <clears throat> Udah jam 8 lewat 30 Masya Tak terasa ya Baik, uh, nah, takutnya kemalaman dan juga ada akhwat. Ada pertanyaan terakhir? Eh, bisa kita jawab satu atau dua menit. Ada pertanyaan atau tidak? Tidak ada. Tidak ada. Kalau tidak ada pertanyaan, insya Allah next next meeting dan jangan sampai antum mengundurkan diri, jangan. Kita belum nyampe ini. Belum nyampe udah undur diri.